Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Aku ilat saja perbuatanmu ini, Ulan. Kau mencintainya. Kau mencintai Kakang Saka. Lalu kau perbuat seperti ini padaku. Apa maksudmu yang sebenarnya? Apakah kau ingin menyingkirkan aku? Atau kau ingin membunuhku? Ayo. Ayo lakukanlah, Wulan. Lakukanlah agar kau berhasil mendapatkan kadang kau, Kau, kau menghina aku. Kau menghina aku, Intan. Jika kau memang benar-benar tidak bersalah. Tidak melakukan seperti yang kutuduhkan. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang menjur, cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya produksi Kalbe Farma. Maaf Nona Sariti, saya jelaskan saja. Ah, saya yakin dengan pandangan mata saya saat itu, bayangan wanita yang membawa Nak Intan adalah Nona Wulan. Hah? Maksudmu? Maksudmu apa nih Bayan? Kau jangan mengada-ngada. Ah, ampun Nona Sariti, maafkan Bibi. Jika Bibi sampai salah, Ma maaf, maaf, bibi permisi saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan intro stop intro stop pil stop trap obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop trap makanya makan si makan tapi teliti dong yang kotor-kotor jangan stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Pharma Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-59 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Ana Pertiwi sebagai Sariti, Margaret sebagai Intan Pandini, Novia Mandagi sebagai Nibayan, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, anting bulan yang dibakar rasa cemburu membawa Intan Pandini secara diam-diam ke sebuah pondokan di hutan kecil. Intan Pandini merasa ketakutan ditinggal seorang diri. Dan gadis yang malang itu mencurigai itikat dari Anting Wulan yang beralasan hendak menolongnya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Saka Palwaguna dan Anting Wulan yang telah bertemu dengan Yipayan kemudian mencari Intan Pandini di sekitar pinggiran kota Rupada. Pintu itu masih sama, seperti ketika malam tadi kutinggalkan. Pasti anak itu masih selamat di dalam sana. Siapa? Aku Intan. Aku datang membawakan makanan untukmu. rela mati daripada dibiarkan sendirian berada di tempat seperti ini. <laughs> Ini makanan untukmu. Makanlah. <laughs> Kau keterlaluan, Wulan. Lepaskanlah aku. Aku tidak tahan sejak kemarin malam hanya duduk saja seperti ini. Sembuhkanlah kakiku ini, Wulan. <laughs> Nah, ayo, bangunlah. Bersihkanlah wajahmu dengan kain ini. Itu. Makanlah makanan yang kubawa. Nasi dan daging kering yang baru saja digoreng. Dan dengan pisang itu, kukira cukup untuk bekalmu selama tiga hari. Oh, oh, kau, kau akan menahanku di sini hingga sekian lamanya. Sampai kelak tidak ada lagi orang-orang jahat berkeliaran mencarimu. katamu. Aku tidak percaya semua yang kau lakukan ini adalah sepengetahuan Kakang Saka. Aku tidak percaya ada orang jahat yang mencari-cariku. <laughs> Lalu kau kira jika bukan untuk itu? Untuk apa aku membawamu kemari anak manja? Kakang Saka tidak mungkin akan berbuat seperti ini, Ulan. Kakang Saka tidak mungkin akan tega dan sampai hati memperlakukan aku seperti ini. Walaupun aku baru mengenal kakangmu. Tapi aku tahu semua isi hatinya padaku. Dia. Kakangmu. Saka mencintaiku. Sangat mencintaiku. Aku sudah tahu itu. Untuk apa kau ucapan itu padaku? Agar kau lebih jelas akan kuulangi lagi. Kakang Saka mencintaiku dan dia tidak mencintai dirimu. Kurang ajar. Kau, kau menghina aku, Intan. Kau, kau. Bukan biarkan kau mati kelaparan di hutan ini. Aku ilat saja perbuatanmu ini, Ulan. Kau mencintainya. Kau mencintai Kakang Saka kau berbuat seperti ini padaku? Apa maksudmu yang sebenarnya? Apakah kau ingin menyingkirkan aku? Atau kau ingin membunuhku? Ayo. Ayo lakukanlah, Wulan. Lakukanlah agar kau berhasil mendapatkan kadang Kau, kau menghina aku. Kau menghina aku, Intan. Jika kau memang benar-benar tidak bersalah, tidak melakukan seperti seperti yang kutuduhkan. Lepaskanlah aku dari tempat ini. Kembalikan aku ke kota Rupada. Tidak. Tidak. Kau harus tetap di tempat ini. Kau harus tetap sendiri di sini. Kau tidak boleh bersemu dengan kakak Saka. Ya. Ya. Aku memang sengaja membawamu kemari. Aku membawamu ke tempat ini tanpa setahu dari Kakang Saka. Kau mencintai dan dicintai oleh Kakang Saka. Karena itu, kau harus kusingkirkan. Kau harus kubuang jauh-jauh dari Kakang Saka. Kakang Saka adalah milikku. Dan selamanya, dia milikku. Nah, tinggallah kau di sini. Kelak, aku akan kembali untuk membawamu pergi lebih jauh lagi dari tempat ini. Kau tidak akan bisa memisahkan kami. Kakang Saka tidak akan pernah mencintaimu. Kau bukanlah wanita yang dapat menjadi dambaan dan harapan cinta darinya. Kau, kau, tinggallah kau di tempat inilah. Kau, kau tidak akan bisa mendapatkan kakang Saka jika hanya membuat kaki-kakiku lumpuh untuk sementara waktu. apa tidak kau putuskan saja kakiku untuk selama-lamanya? Atau aku tusukkan pedangmu itu ke dadaku? Jangan mengeluarkan suara di tempat seperti ini jika kau ingin terhindar dari bencana yang lebih mengerikan dari kematian. Ini adalah hutan kecil yang cukup banyak dihuni oleh para begal. Duduklah baik-baik di tempat ini. Sampai kelak, kau pindahkan ke tempat yang lebih jauh lagi. tidak tahu semua perbuatan adik seperguruanmu ini. Kakak Saka, tolonglah aku. Tolonglah aku. Kau harus kusingkirkan, Intan. Kau harus kusingkirkan. Dewata. Aku melakukan semua ini demi cintaku yang suci pada Kakang Saka. Oh, Kakang Saka, kau tidak boleh lepas dari sisiku. Bibi rupanya ada di sini? Uh, iya, Den. Bibi sudah cukup lama berada di sini. Oh ya. Apakah Bibi ada perlu dengan kami? Dengan saya? Uh, uh, uh, uh, anu, Den. Uh, uh, uh, tidak, tidak, Den. Uh, Bibi hanya main saja kemari. Uh, uh, siapa tahu Aden berhasil menemukan Nak Intan. Bagaimana saya dapat menemukannya, Bi? Jika ia diculik, kemana saya harus mencarinya? Saya tidak tahu. Apakah saya harus mencarinya di sekitar Upada ini? Di seluruh kerajaan Galuh? Atau bahkan ke seluruh tanah Jawa dan Pasundan ini? Ah, saya kira Raden pasti akan dapat bertemu lagi suatu saat nanti dengan Nak Intan. Oh, iya, Bi. Mudah-mudahan. Ah, Raden, uh, apakah Raden mencintai Nak Intan? Uh, maafkan jika pertanyaan Bibi ini tidak pada tempatnya. Oh, Bibi, Kenapa Bibi sampai bertanya demikian? Uh, uh, maaf Raden, uh, jika tersinggung dengan ucapan Bibi, uh, Bibi hanya sekedar ingin tahu saja. Uh, iya, aku mencintai Intan. Dan ya, kami saling mencintai, Bibi. Tapi ada apa sebenarnya? uh, uh, tidak, Raden. Uh, Lalu, jika Bibi juga boleh tahu, siapakah sebenarnya Nona Anting Wulan itu? Uh, maksud Bibi, apakah hubungannya dengan Raden? Uh, dia adalah adik seperguruanku, Bi. Aku dengannya sudah bagaikan adik dan kakak dalam arti yang sebenarnya. Uh, eh, iya, iya. Ah, ada apa, Bi? Uh, uh, uh, uh, uh, anu, Den. Wulan datang, Din. Kukira itu Wulan adikku. Oh, bagaimana Wulan? Apakah kau dapat menemuinya? Melihat tanda-tandanya? Uh, tidak, Kakang. Aku sedikit pun tidak mendengar ataupun melihat bayangannya. Uh, ma maaf, Den. Uh, eh, saya permisi kembali saja ke rumah saya. Ah, tunggu lagi. Bukankah tadi Bibi berniat untuk berbincang-bincang lebih lama lagi dengan saya? Uh, uh, ma maaf, Den. Uh, maaf, uh, tidak ada sesuatu yang penting untuk saya bicarakan. Uh, permisi. Bagaimana Wulan? Apa pendapatmu tentang Intan Pandini? Uh, maaf Kakang. Saya kira ada baiknya Kakang kembali pada tugas yang dibebankan Eyang. Kakang akan dapat mencari anak itu sambil melaksanakan tugas dari Eyang Kuru. Uh, ah, tapi tidak mungkin. Aku dapat melaksanakan tugas tersebut. Sementara aku tidak tahu di mana Intan Pandini berada. Aku harus menemukannya, Wulan. Oh. Maaf, maaf Wulan. Aku mendahulukan kepentinganku dari yang lain. Aku terlalu mau menang sendiri dengan mengajakmu untuk melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajibanku seorang. Tapi aku yakin, yang aku lakukan ini bukanlah suatu hal, suatu perbuatan yang tidak benar. Maaf, Kakang. Sekali lagi, aku minta maaf. Apakah Kakang mengerti benar? Tugas apa yang kita sandang kali ini? Tugas apa yang sedang guru bebankan pada kita sekarang ini? Kakang, tugas yang sedang kita emban kali ini dapat juga dikatakan adalah tugas negara. Karena ini menyangkut keselamatan dari putra Mahaprabu Galuh. Ah, tugas kita cukup panjang waktunya, Wulan. Kukira tidak ada salahnya kau adikku membantu dulu beberapa waktu di sini. Ya, atau kalau kau keberatan, kau dapat pergi dulu. Nanti aku akan menyusulmu. Uh, kakang, sampai sebegitukah kau mendahulukan kepentinganmu? Huh, ah, kau benar-benar keterlaluan, kakang. Wulan! Ah, iya, dia benar. Aku terlalu mendahulukan kepentinganku. Tapi... Tapi aku tidak bisa meninggalkan Intan saat ini dengan begitu saja. Dan masalah ini pun... Bukanlah masalah yang tidak penting. Masalah Intan saat ini... Sudah menjadi masalahku sepenuhnya. Biarlah besok pagi. Aku akan mencoba membujuknya. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan pilek andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma Ini Nona Sariti. Jika aku tidak salah, mudah-mudahan saja dia ada di rumahnya saat ini. Ah, oh, itu dia Nona Sariti. Justru baru tiba. Aneh sekali. Dari mana dia pagi-pagi begini? Kenapa pagi-pagi berada di sini? Ada keperluan apa, Bi? Uh, iya, eh, ada. Ada keperluan sedikit. Oh, mari, mari. Silakan masuk, Bi. Aku juga baru saja tiba di rumah sejak kemarin sore. Uh, uh, ayolah masuk, Bi. Dan duduklah di sana. Aku hendak mencuci muka dulu di belakang sebentar. Uh, uh, uh, iya, silakan. Uh, silakan, Nona Sariti. Saya akan menunggunya. aku harus menceritakannya. Ya, Nona Sariti harus mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Biarlah dia nanti yang akan menyampaikan pada Raden Saka. Ah, kasihan sekali Nak Intan. Aku takut melihat sikap dari Nona Wulan yang galak itu. Ada apa, Bi? Hmm, sebenarnya uh, begini, sebelumnya Bibi minta maaf jika Bibi mengganggu Nona Sariti pagi-pagi sekali. Ah, tidak, tidak sama sekali. Bibi tidak mengganggu saya. Oh ya, pasti kedatangan Bibi membawa cerita yang cukup penting. Ayolah katakan Bi, mungkin saya akan dapat membantu kesulitan Bibi. Uh, uh, uh, anu Nona, saya akan menceritakan satu kejadian pada Nona Sariti Iya, suatu kejadian yang agak sedikit aneh tentang hilangnya Nak Intan. Hah? Kau tahu tentang hal itu, Bi? Kau tahu siapa yang telah menculik Intan Pandini? Uh, iya, dapat dikatakan demikian Nona Sariti. Jika saja Nona tidak menganggap saya tidak waras dan mengada-ada. Ah, uh, iya ya. Katakanlah, apa itu? Hmm. Pada malam itu, ketika saya baru saja meninggalkan pondokan baru Nak Intan, saya ingat belum mengunci pintu belakangnya. Dan saya khawatir jika Nak Intan lupa, seseorang dapat masuk melalui pintu itu. Jadi saya kembali lagi. Uh, tapi, eh, tapi beberapa belas tombak dari pondokan itu. Saya berhenti. Mata saya yang cukup awas ini melihat seseorang yang masuk ke dalam pondokan itu. Ya, saya yakin orang itu adalah seorang wanita. Seorang wanita? Iya, dan saya berhenti sebentar di tempat itu. Saya mencoba-coba menerka. Dan beberapa saat kemudian, sebelum saya meneruskan langkah saya ke pondokan itu, saya melihat dua bayangan wanita keluar. Ya, keduanya keluar mengendap-endap dari pondokan itu. Tunggu, Bi. Jadi maksudmu, Intan Pandini hilang bukan karena diculik? Dia pergi dengan seseorang karena kehendaknya sendiri. Iya, uh, semula uh, kemarin pagi masih saya beranggapan demikian. Akan tetapi malam tadi saya menarik kesimpulan bahwa anak itu diculik. Uh, bagaimana maksudmu Nyibayan? Jika Intan Pandini diculik, bagaimana dia keluar dari gubuknya bersama-sama dengan wanita itu tanpa paksaan? Uh, maaf Nona Sariti, saya jelaskan saja. Uh, saya yakin dengan pandangan mata saya saat itu. Bayangan wanita yang membawa Nak Intan adalah Nona Wulan. Hah? Maksudmu? Maksudmu apa nih, Bayan? Kok jangan mengada-ngada. Uh, ampun, Nona Sariti. Maafkan Bibi. Jika Bibi sampai salah, uh, ma maaf. Maaf, Bibi permisi saja. Ah, tunggu, Bi. Uh, ya ya. Sudahlah. Bibi boleh pergi. Terima kasih Nona Sariti. Uh, permisi. Uh, aneh sekali. Apakah mungkin wanita seperti Wulan akan melakukan perbuatan kotor itu? Uh, tapi apa maksudnya jika memang dia melakukannya? Uh, biarlah. Aku akan meminta pendapat pada Paman Camar Sulung. Sariti. Masuklah. Pintu tidak terkunci. Oh, Sariti, masuklah dan duduklah. Ah, terima kasih, Kakang. Oh ya, di mana Wulan? Sedang ke belakang. Mungkin sedang mandi. Ah, uh, iya iya ya. Uh, bagaimana dengan perkembangan Intan kawanmu itu? Uh, tidak ada perkembangan sedikit pun. Uh, aku juga menyebarkan banyak anggotaku ke seluruh pelosok kota ini. Semua penginapan besar dan kecil diawasi oleh anggota-anggota perguruanku ini, dan juga sepanjang pinggiran kota ini sampai ke desa-desa di sekitarnya. Aku sendiri belum sempat secara langsung mengadakan pencarian Kakang Saka, karena aku baru saja mendapat pesan khusus dari guruku yang harus kuselesaikan. Wulan, ini Sariti datang. Wulan, kita akan mencari Intan Pandini bersama-sama. Pagi ini, kita dapat menuju ke desa-desa di sekitar kota ini. Dan Kawulan mencari di desa-desa sebelah barat kota ini, desa Cangkuri dan desa Sawah Gede. Aku akan ke desa di sebelah selatan, yaitu desa Karang Panjang dan desa Rawatilu. Dan Kakang Saka memeriksa daerah-daerah sepanjang sungai Cimanuk. Nah, kita akan bertemu kembali nanti sore. Bagaimana? Hmm. Pencarian mereka mulai merambah jauh dari kota ini. Aku khawatir mereka akan segera dapat menemukannya. Ah, kebetulan sekali aku mendapatkan arah yang tepat dengan persembunyian Intan. Aku akan memindahkan gadis itu lebih jauh lagi. Nah, bagaimana Wulan? Kita berangkat sekarang? Ah, boleh. Aku sudah siap. Mari. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. <laughs> Sakit apa, Ceng? Sakit flu pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andal. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Obat Brokol sirup produksi Kalbi Farma. Anting Wulan yang mendengar rencana Sariti untuk mencari keluar kota Rupada menjadi was-was dan khawatir. Untuk itu, ia berniat memindahkan Intan Pandini lebih jauh lagi dari hutan kecil dekat desa Cangkuri. Nah, pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan kemelut tiga remaja itu? Apakah Intan Pandini akan berhasil ditemukan oleh Saka Palwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah episode ketiga dari kisah Babat Tanah Leluhur dengan judul Rahasia di Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.